Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Di saat kita sedang berdiskusi tentang pendidikan formal ini, dan Kornem mengatakan, perhatikan baik-baik, tala'ub, la'ab. Ya. Kalau masalah ini sebenarnya sudah ada fatwa dari Sheikh Saleh Fauzan. Yang kesimpulannya boleh. Masya Allah. Saya bilang pada waktu itu kebetulan jadi moderator terpaksa, terpaksa jadi moderator. Nah, alhamdulillah. Kalau sudah ada fatwa dari Syekh Shalal Fauzan, cukup ya Ustaz. Ayuhal asadidah, cukup. Kalau sudah ada fatwa, betul kan? Kalau sudah ada fatwa, selesai. Nah, kemudian saya bertanya, Jazakallah khair ya Ustaz Dulkarnain. Uh, eh, kalau seandainya ada rekamannya bisa kita sebarkan rekamannya. Oh ya itu, saya waktu itu sambil nyetir, nyopiri Syekh Soleh Fauzan. Jadi nggak sempat ngerekam. Oh gitu. Kalau gitu setidaknya eh, kira-kira pertanyaannya apa? Karena kalau menghadapi subuhat itu harus dirinci. Jangan ditelan gitu. Oh sudah ada fatwa, sudah ada fatwa dari Syekh Sorel Fauzan. Apa fatwanya? Gimana pertanyaannya? Begitu. Biasanya ahli syubuhat itu akan kewalahan dan terdesak kalau dirinci. Tapi kalau dibiarkan umum-umum begitu, mereka bisa berjalan ke sana kemari. kalau global-global. Tapi kalau sudah dirinci, nah di sini mereka merasa terdesak. Saya bilang, e, apa pertanyaannya? Barakallahu fiqh. uh, apa tentang ini apa karena di situ ada beberapa pihak yang juga rupanya menyusun pertanyaan atau mengirim pertanyaan jadi nggak bisa dusta sudah dia bilang e, tentang hukum ikut ujian nasional Barakallahu fiik pertanyaan itu sifatnya lebih khusus dari permasalahan atau topik yang sedang kita bicarakan. Bisa difahami? Hukum ikut ujian nasional itu nggak mengharuskan mendirikan sekolah formal. Ya. Topik kita apa? Hukum mendirikan sekolah formal dengan sistem seperti itu. Jadi permasalahan kita lebih luas pertanyaan dan jawaban jika benar wallahu alam karena rekaman tidak ada ya, yang menukil kami asatidah meyakininya adalah kazab jadi fis asanad maudhu' tahu maudhu' palsu nah,